بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه الاجتماع الجيوش الإسلامية على حرب المعطلة والجهمية وقول عز وجل أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نظير بسم الله الرحمن الرحيم <clears throat> الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا قال المصنف رحمه الله berkata Imam An-Nawawi rahimahullah ketika menjelaskan tentang banyaknya ayat-ayat yang menunjukkan Allah itu di atas Wa qawlihi azza jalla di antaranya firman Allah azza jalla amintum man fis sama Apakah kalian merasa aman dengan dia yang di langit? Maksud di langit di atas langit. karena bahasa Rafi di bisa bermakna Allah di atas. Contohnya Allah mengatakan famshu mana kibiah berjalanlah ya fi mana kibiah bukan dalam celah-celah bumi tapi di atas. Sebagaimana Allah katakan tentang tukang sihir Firaun yang disalib Firaun, la usallibannakum fi judhu'in nakhli. Aku akan menyalib kalian di pohon-pohon kurma maksudnya bukan dalam tapi di atas pohon-pohon kurma. Jadi amin tu manfi sama apakah kalian merasa aman dengan dia yang di langit maksudnya yang di atas langit an yaksifabikumul bikumul ar jika dia berkehendak dia akan tenggelamkan kalian dalam perut bumi fa tiba-tiba bumi itu berjalan likuifaksi inilah dia ditenggelamkan dalam perut bumi kemudian bumi berjalan sebagaimana air berjalan am amintum man fis sama apakah kalian merasa aman dengan yang di langit an Sila alaikum hasiba jika dia berkehendak dia mampu mengirimkan kepada kalian batu-batuan dari atas langit sebagaimana yang Allah timpakan kepada kaum Lut Fasata'damuna kaifa nadhir maka kalian akan tahu bagaimana kebenaran pembawa berita tersebut. Ya, kebenaran berita tersebut. Ayat ini adalah ayat yang menjelaskan tentang Allah di atas langit. Kan, apakah kalian merasa aman dengan yang di langit, yang di atas langit? Siapa? Kalau bukan ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, Wa qawlihi ta'ala Tanzilum min hakimin hamid. Ya, juga Allah berfirman dalam surah Fussilat ayat 42 tentang Quran tanzilun. Quran itu diturunkan min hakimin dari Tuhan yang Maha Bijaksana. Hamid lagi Maha terpuji. Karena Quran turun dibawa oleh Jibril dari Allah kepada Muhammad dari atas langit. Daripada Allah menunjukkan Allah di mana? Di atas langit. Nah وقوله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى الله عز وجل هو العلي الأعلى على كل شيء من كل وجه Dan Allah juga berfirman dalam surat Al-A'la ayat ke-1 Subbihisma rabbikal a'la Sucikanlah Tuhanmu yang maha tinggi Yang paling tinggi Maka Allah Jalla wa ala Huwal aliyul a'la Dia adalah Tuhan yang maha tinggi Al-Ali al-a'la, Tuhan yang tinggi al-a'la lagi maha tinggi. Ala kulli syai'in ala kulli syai'in min kulli wajh dia di atas segala sesuatu dalam segala macam bentuk di atas segala sesuatu zatnya kekuasaannya ilmunya keperkasaannya ya dan seterusnya na'am wa qauli ta'ala تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم nah, dalam surah Al-Jathiyah ayat 2 Allah mengatakan tentang Quran ini tanzilun diturunkan tanzilul kitab diturunkan Alkitab ini ini Quran min Allah dari Allah Al-Azizil Hakim Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana menunjukkan Allah di atas karena Quran turun daripada Allah Jalla wa Ala. Naam. Wa qouli ta'ala وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله, إله موسى وإني لأظنه كاذبا نعم Allah juga berfirman dalam surat Ghafir ayat 36 dan 37 tentang bagaimana Fir'aun mengingkari Allah di atas. Tatkala datang Musa mendakwahi Fir'aun menjelaskan tentang Allah Jalla Allah. Tuhan yang maha tinggi. Maka Fir'aun dengan pengingkaran dan pelecehan, melecehkan perkataan Musa Allah di atas, berkatalah Fir'aun. Wa qala Fir'aunu, berkatalah Fir'aun, Ya Haman, wahai menteriku Haman, ibni li sarhan, buatkan untuk aku tiang yang tinggi ke atas. La'alli ablughul asbab, aku mau melihat, aku mau sampai ke langit. Asbabas samawat fa'attali'a ila ilahi Musa agar aku dapat melihat di langit sana mana Tuhan Musa wa inni la'adhunhu kadhibah sungguh aku yakin Musa itu berdusta dia mengatakan Musa berdusta tatkala Musa mengatakan Allah di atas di atas aras di atas langit maka Fir'aun mengingkari Allah di atas langit sehingga dengan melecehkan perkataan Musa Berkatalah Fir'aun kepada Haman, Wahai Haman, buatkanlah untukku tiang yang maha tinggi. Aku mau ke langit, aku mau melihat mana Tuhan Musa. Aku yakin Musa itu berdusta, tak ada Tuhan atas langit. Jadi inilah nenek moyang orang yang mengingkari Allah di atas langit. Fir'aun al-la'inul mal'un. Yang dilaknat dan yang terlaknat, inilah nenek moyang mereka. Inilah nenek moyang Jahmiyah, Al-Mu'attilah. Ya. adapun ahlu sunnah menetapkan Allah di atas karena Allah yang menetapkan bagi dirinya sudah berapa banyak ayat kita baca tadi nah qala Abu al-Hasani al-Ashari wa qad ihtajja bihadhihi al-ayati 'ala al-Jahmiyah فأكذب فرعون موسى عليه السلام في قوله إن الله فوق السماوات وسيأتي إن شاء الله تعالى حكاية كلامه بحروفه نعم Qala Abu Hasan Al-Asy'ari berkata Abu Hasan Al-Asy'ari. Dan Abu Hasan Al-Asy'ari inilah imam yang dinisbatkan kepadanya madhab Asy'ariyah dalam bab akidah, dalam bab sifat dan bab kalamullah. Kepadanya lah orang-orang Asy'ariyah mengacu, menisbatkan diri mereka kepada Al-Imam Abu Hasan Abu Hasan al Asy'ari. Padahal Imam Abu Hasan Al-Asy'ari sendiri ya, memiliki tiga periode dalam hidupnya, tiga marhalah. Awalnya berguru dengan Al-Jubba'i menjadi sosok Mu'tazilah yang kental dan tulen berpuluh tahun. Akhirnya ketika terjadi dialog antara Abu Musa al asyri dan ayahnya Al-Jubba'i, Al-Jubba'i tak mampu menjawab. Ali Ali Al-Jubba'i namanya. Tak mampu menjawabnya. Akhirnya Abdul Hasan al asyri berlepas daripada pemahaman Mu'tazilah. Ya, naiklah dia ke atas mimbar di hari Jumat, dia saksikan kepada semua orang, dia lepas jubahnya, dia katakan aku melepas akidah ya Mu'tazilah sebagaimana telah ku lepas jubahku ini. Kemudian hidup dia pada fase kedua mengikuti akidah Abdullah bin Kullab <clears throat> yang menetapkan sebagian sifat. Adapun Mu'tazilah menolak semua sifat. Abdullah bin Kulab menyentapkan tujuh sifat. Ya. Maka pada periode inilah orang-orang Asyariah menisbatkan diri mereka pada periode yang kedua. Pada periode yang ketiga dia kembali kepada akidah salaf, akidah ahlul hadis, ashabul hadis, menetapkan sifat-sifat Allah semua yang Allah sebutkan tentang dirinya dalam Quran dan apa yang disebutkan namanya dalam sunnah tanpa harus mempintir takwilnya, tafsirnya sebagaimana yang diperbuat oleh Al-Kullabiyah atau sebagaimana yang telah pernah diikuti sebelumnya. Dia karanglah kitab-kitab mengenai akidahnya. Bahwasanya dia berakidah akidah Imam Ahmad bin Hanbal, akidah salaf. Dan antaranya dalam kitabnya Maqalatul dalam kitabnya uh, eh, Al-Ibanah an Ushulid Diyanah, Maqalatul Islamiyyin Isyaratun ila ahli thaqri. Dalam kitab-kitab ini dia menetapkan akidah salaf. Allah di atas aras bersemayam. Menetapkan semua sifat bagi Allah yang dia tetapkan bagi dirinya tanpa mentakwilnya atau menolaknya taktil atau tasbih menyerupakannya dengan sifat makhluk. Inilah akidah yang terakhir. Tapi orang-orang asyariah mengikuti akidahnya yang telah dia tinggalkan sendiri. Berkata Abu Hasan Al-Asy'ari wa qad ihtajja bi hadhihi al-ayati jahmiyah dan dia telah menjadikan ayat ini sebagai hujah mendebat kaum Jahmiyah. Jahmiyah ini lebih parah daripada Mu'tazilah. Jahmiyah menolak semua nama dan sifat Allah Jalla wa Ya, faakzaba Fir'aun Musa alaihissalam. Dalam ayat ini Fir'aun mendustakan Musa, mengatakan Musa engkau berdusta, engkau mengatakan Tuhanmu di selangit Mana Tuhanmu? Biar kulihat. Mana? Wahai Fir'aun, wahai Haman, buatlah tinggi-tinggi bangunan ke langit, aku mau lihat Tuhan Musa. Tak ada Tuhan di langit, Musa pendusta. Itulah maunya Fir'aun. Ya, faakzaba Fir'aun Musa alaihissalam fi qawlihi maka sungguh Fir'aun mendustakan Musa alaihissalam ketika Musa mengatakan Inna Allah faqas samawat Allah itu di atas seluruh langit Didustakan oleh Fir'aun Ya Jadi siapapun yang menolak Allah di atas aras dan di atas langit Akidahnya akidah siapa? Fir'aun Maka berhati-hati mereka Ya walaupun jumlah mereka kata mereka mayoritas Tak berguna bagi kita mayoritas jika di atas kesesatan. Berbangga-bangga mereka mengatakan inilah akidah mayoritas kaum muslimin di seluruh penjuru, penjuru dunia ini. Asyariah dan Maturidiyah. Siapa bilang? Kebanyakan awam tidak demikian. Ini hanyalah ulama-ulama Asyariah dan Maturidiyah. Adapun awam fitrahnya lurus mengatakan Allah di atas. Tak benar ungkapan mereka mayoritas kaum muslimin berakidah asy'ariyah. Tak benar, tak sahih yang tak pernah belajar ilmu kalam, tak pernah belajar akidah syariah mengatakan Allah di atas langit dengan fitrahnya, bahkan anak kecil sekalipun yang tak makan bangku sekolah. Jika kau tanya Tuhanmu ada, ya di mana? Di atas dengan fitrahnya menjawab. وسيأتي insya Allah Taala hikayat hikayat kalamnya كلامه بحروفه nanti akan kita sebutkan secara rinci bagaimana perkataan Abu Hasan Asy'ari dengan detail. Naam. Wa qala Allah Ta'ala hatta idza fuzza an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haq wa huwa al-aliyyul kabir. Naam. Dalam surat Saba Allah bercerita mengisahkan kepada kita bagaimana jika Allah berfirman di atas langit. Bagaimana para malaikat-malaikat jika mendengar firman Allah Berkata Allah Jalla wa'ala dalam surah Sabah ayat 23 Hatta idha fuzzi an qulubihim Tadkala mereka tersadar ya, Dari ya, ini pingsan mereka Tadkala karena ketika Allah berbicara Malaikat-malaikat begitu takutnya kepada Allah Sehingga mereka dihinggapi Ketakutan yang bersangatan membuat mereka pingsan Yang pertama kali bangun adalah Jibril maka Jibril akan bertanya malaikat, "Madza qala rabbuna?" Ya Jibril, Jibril Tuhan kita berkata apa? Qalul haq. Maka Jibril mengatakan, mereka berkata, Allah mengatakan yang hak. Hatta idza fuzza an qulubihim, tatkala mereka telah siuman dari pingsan mereka karena dahsyatnya kalamullah, qalu madza qala rabbukum? Mereka berkata, apa yang dikatakan Tuhan kalian? Qalul haqq. Mereka berkata, Allah mengatakan kebenaran wahwal aliyul kabir dan dia Tuhan yang maha tinggi lagi maha besar maha tinggi zatnya maha tinggi kekuasaannya maha tinggi ya keperkasaannya Ulul ulul zat, maha tinggi zatnya, ulul qadar, maha tinggi ketetapannya. Tak ada yang bisa mendikti ketetapannya. Ulul qahar, maha tinggi keperkasaannya. Tak akan mungkin dapat dikalahkan. Jadi ada tiga, tiga makna ulu. Ketinggian Allah itu tiga. Zatnya maha tinggi. Ketentuannya maha tinggi tak akan dapat intervensi. Ketetapannya maha tinggi. Yang ketiga, keperkasaannya maha tinggi. Kekuatannya maha tinggi di atas seluruh perkasa, keperkasaan kekuatan makhluk. Yang pertama ini diingkari oleh Ahlul Kalam. Maha tinggi zatnya diingkari oleh Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Adapun maha tinggi ketentuannya ya mereka sepakat. Maha tinggi keperkasaannya ya, tapi maha tinggi zatnya tidak. Ini yang mereka ingkari. Dari tiga ketinggian ini satu mereka ingkari. Kata mereka kalau Allah maha zat, maha tinggi zatnya berarti konsekuensinya Allah SWT ada dalam satu jihad. Ada dalam satu arah. seperti Allah bertempat dan seterusnya. Naam. Wa qala ta'ala وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم ya وقال تعالى surah Az-Zukhruf Allah berfirman wa huwa alladhi fis sama'i ilah dialah yang di langit sebagai Tuhan wa fil ardi ilah dan di bumi juga sebagai Tuhan bukan maknanya dia di bumi tidak dialah Tuhan di langit dan Tuhan di bumi di bumi siapa Tuhannya Allah di langit siapa Tuhannya Allah wa huwal hakimul alim dialah Tuhan yang bijaksana lagi maha maha mengetahui Mustahil Tuhan ini dalam bumi, apalagi dalam diri manusia, sebagaimana ungkapan Al-Hallaj, dalam diriku ini Tuhan, ya telah menyatu Tuhan dengan diriku. Ini ungkapan kaum Nasara. Kaum Nasara mengklaim Allah itu menyatu pada Isa. Ya, teori mereka kata mereka ittahada Allahu bin Nasud. ruh ketuhanan bergabung menyatu dengan ya bin Nasud dengan uh, manusia. Menyatu roh Tuhan dengan manusia itu konsep orang-orang Nasara. Ya. Tuhan dalam diri Isa, dalam diri Isa bin Maryam. Ini ditiru oleh Al-Hallaj, kata Hallaj dalam diriku juga ada Tuhan. Ya, sehingga aku pun bingung. Ku katakan aku ini hamba, aku juga Tuhan. Kalau katakan aku Tuhan, untuk apa aku sibuk dibebani dengan syariat? Untuk apa aku harus salat? Kepada siapa aku salat? Untuk siapa aku salat? Aku Tuhan. Tuhan aku, aku hamba. Hamba adalah Tuhan, Tuhan adalah hamba. Kebingungan dia. Dihukumi ulama, dia telah murtad. Dia dihukum oleh para ulama. Dihukum pancung. Setelah itu dibakar tubuhnya. Dibuang abunya di sungai Tigris. Abul Hussein Al-Hallad namanya. Ini yang yang sesat, sufi yang sesat menyatakan dalam dirinya Tuhan. Subhanallah, Allah Maha Tinggi, tidak pernah dalam makhluk, tidak boleh makhluk dalam Allah Subhanahu wa taala. Berpisah antara pencipta dan dicipta, takkan mungkin bersatu. Berpisah dan berbeda. Takkan mungkin dapat disamakan antara pembuat meja dan meja, berpisah antara keduanya. Pembuat meja ini ini meja. Tak mungkin menyatu antara meja dan pembuat meja. Tak akan mungkin menyatu Tuhan yang mencipta dengan ciptaannya mustahil menyatu. Karena itulah berkata Imam Auza'i, kami para tabi'in sepakat Allah itu di atas aras, bersemayam, berpisah daripada makhluknya. Tak mungkin menyatu. Jadi ya, Ustaz bagaimana dikatakan Allah SWT turun ke langit dunia? Jangan kau tanyakan bagaimana, kau imani saja. Yang jelas tak akan mungkin Allah masuk dalam alam, tak mungkin alam masuk dalam Allah Jalla wa'ala. Kau imani saja bahwasanya Allah mustahil masuk dalam alam dan alam mustahil masuk dalam Allah. Keduanya berpisah. Jadi bagaimana Ustaz Allah turun ke langit dunia? Jangan kau tanyakan bagaimana. Kau terangkan kepadaku bagaimana zat Allah, Kau terangkan bagaimana Allah turun. Tak bisa tatkala kau tak bisa menerangkan zatnya bagaimana kau menerangkan bagaimana turunnya jangankan turunnya Allah turunnya Jibril itu bagaimana dengan nama tuh sayapnya gimana gimana terbangnya Jibril itu turunnya gimana sayap mana yang dibentangkan semuanya atau tidak Jibril saja kita tak tahu bagaimana turunnya Jibril membawa ya wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala karena kita tak melihat zatnya Jibril. Jadi dalam bab sifat Allah jangan tanyakan Bagaimana? Tak usah kau bicara tentang Allah. Coba kau terangkan kepadaku bagaimana angin itu warnanya apa? Yang ada padamu jet-jet, ada handphone. Kau lihat ada sinyal tiga batang. Kau ngomong di sini dengan di Amerika sana. Gimana cara sampainya ini? Oh, ini Ustaz, ini ada sinyal, sinyal merubah dari ya, menangkap kemudian merubah menjadi suara-suara gitu. Mana dia sinyal tuh? Di sini ada enggak sinyal? Coba tengok dulu. Ada. Subhanallah. Bagaimana dia? Engkau pun tak tahu. Ini ada gelombang ini start gelombang ini bentuknya gini-gini. Mana dia? Ya, melihatnya pakai alat start. Subhanallah. Karena tak ada makhluk yang melihat Allah Subhanahu wa taala, maka jangan pernah kau sifati bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala. Kaifa itulah yang dikatakan Malik tak boleh. Bertanya salah seorang, "Wahai imam, apakah Bagaimana Tuhan kita bersemayam? Kata Imam Malik al-istiwa'u maklum. Bahasa Arab bersemayam itu jelas. Ya, wal kaifu majhul. Bagaimana dia bersemayam? Tak kita ketahui. Wal imanu bihi wajib mengimaninya wajib. Was su'alu anhu bid'ah. Bertanya tentang bagaimana Allah bersemayam itu bid'ah, bid'ah mungkarah. Nabi tak pernah bertanya, ya Tuhan bagaimana kebersihan? Tak pernah Nabi bertanya, para sahabat pun tak pernah. Mereka imani. Allah maha tinggi di atas seluruh makhluknya, mereka imani. Nabi mengangkat tangannya ke langit. Para sahabat berdoa mengangkat tangannya ke langit, kita pun demikian. Nah, jadi, ya kita lanjutkan lagi. Wa qala Allah Ta'ala wa huwal ghafurul wadudu dzul arsyil majid. Dalam surah Al-Burud pada ayat yang ke-14 15 Allah mengatakan tentang dirinya wa huwal ghafurul wadud. adalah Tuhan Maha Pengampun lagi Maha mencintai hamba-hambanya. Dzul arsyil majid. dia adalah pemilik aras yang maha agung. Nah, di mana aras? Di atas. Di mana Allah di atas arasnya. Berarti Allah bertempat. Siapa yang Allah bertempat? Maksudmu apa Allah bertempat? Di tempat mustahil. Allah itu di atas aras. Di atas aras tak ada lagi yang namanya makhluk. Jika yang kamu maksudkan dengan tempat itu makhluk, Allah tidak pernah adalah makhluk. Ya. Di atas aras tak ada lagi yang namanya apa? Makhluk. Tempat itu makhluk ciptaan Allah swt. Di atas aras tak ada makhluk, maka mustahil Allah Subhanahu wa taala diliputi oleh tempat. Dan Allah tak butuh kepada aras. Ada orang-orang yang menyamakan Allah dengan hamba. Ustaz kok dikatakan Allah atas aras berarti kalau anda kata aras jatuh Allah jatuh. <laughs> Bodohnya mereka. Berarti Allah itu lebih kecil daripada aras, berarti aras lebih besar daripada daripada Allah SWT sebagaimana singgasana raja, raja itu pasti nggak akan mungkin lebih besar raja pada aras, aras lebih besar, singgasana lebih besar daripada dianya. Itu makhluk. Bahkan antara makhluk dan makhluk aja ada yang dahsyat tak sampai pikiranmu kepadanya. Langit di atas bumi, mana lebih tinggi langit dan bumi? Langit. Mana lebih besar langit dan bumi? Langit lebih besar, mana di bawah? Bumi. Jatuhkah bumi, ke, a, langit ketika bumi ini jatuh? Tidak. Bahkan bumi sendiri dengan langit di atas ya langit di atas bumi tak ada penyanggah langit itu. Bi ghairi amadin tarawnah kata Allah, tanpa penyangga yang kau lihat. Ada nampak kita penyangga langit? Tak ada. Jadi langit yang maha luas bandingan langit dengan bumi itu tak bisa dibandingkan subhanallah. Begitu besarnya langit. Bumi ini kecil. Ternyata tak runtuh juga bumi, di atasnya langit. Ya. Butuhkah langit kepada bumi? Tidak. Tentu bagi Allah permisan lebih tinggi daripada ini. Allah tak butuh kepada aras. Aras yang butuh kepada Allah Jalla wala. Tanpa aras pun Allah Maha Kaya tak butuh kepada semua makhluknya. Ghaniyun anil alamin. Ya maha kaya tak butuh dengan seluruh alam semesta ini. Dan aras bagian daripada alam semesta. Naam. Wa qala wal hukmu lillahi al-'aliyyil kabir. Dalam surah al kafir ayat 12 Allah mengatakan fal hukmu maka semua ketetapan itu lillah milik Allah al-'ali yang maha tinggi. Al-kabir yang maha besar. Naam. Ahsanallahu ilaikum aqwalu rusulil Rusulillahi. rasulillahi أقوال رسول الله والسفراء بينه وبين خلقه وأعرف الخلق به وأعرف وأعرف الخلق به وأعظمهم تنزيها له نعم أقوال رسول الله والسفراء بينه وبين خلقه inilah perkataan para rasul-rasul tadi perkataan siapa Allah tentang Allah di atas Sekarang perkataan para rasul-rasul bukan Muhammad saja, tapi para rasul-rasul. Wasufara bainahum mereka lah perantara antara Allah dan antara makhluknya. Wa a'rafil khalqi mereka lah yang paling mengenal tentang Allah Subhanahu wa taala dan paling mengenal tentang makhluk. Ya, mereka lah yang paling mengenal tentang makhluk dan mereka lah yang paling mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, yang paling mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa qad ittafaqat kulluhum min awalihim ila akhirihim ala anna Allah faqa samawatihi 'alin 'ala khalqihi mustawin bidzatihi 'ala 'arsyih. Nah, telah sepakat seluruh para rasul dari awal hingga akhir bahwasanya Allah itu memang di atas langit, langit di atas seluruh langit. Maha tinggi di atas seluruh makhluknya, bersemayam dengan zatnya di atas arasnya. Sepakat konsensus ijma' Allah menyatakan, para rasul pun sepakat, nanti para setelah itu perkataan Nabi, setelah itu perkataan para sahabat, setelah itu perkataan para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, perkataan empat. Subhanallah. Semua mengatakan di atas. Datang orang-orang sekarang yang mengatakan tidak, ini tidak mayoritas. Mayoritas orang mengatakan Allah bukan di atas aras. Ini akidah syariah mayoritas. Siapa yang mengatakan akidah syariah mayoritas? Tanyakan kepada orang-orang awam, mereka bukan berakidah syariah. Mereka berakidah di atas fitrah yang benar. Naam. Qala Syekh Abu Muhammad Abdul Qadir Al-Jili wa 'uluwu 'ala khalqihi faqa samawatihi fi kulli kitabin unzila 'ala kulli nabiyyin ursila. Berkata Syekh Abu Muhammad Abdul Qadir Al-Jili Al-Jili atau Al-Jilani Dan inilah orang yang paling banyak didustakan atas namanya Abdul Qadir Al-Jilani Al-Jili Dan dia imam ahli sunnah Ya, tapi banyak berbagai macam khurafat yang dituduhkan kepada yang dinisbatkan kepada dia tentang hikayat dirinya dalam kitab Manaqib Abdul Qadir Al-Jilani. Tak benar. Akidahnya akidah salaf Berkata Abu Qadir Al-Jilani, "Uluwullahi 'ala khalqihi fawqa samawatihi fi kulli kitabin unzil." Keberadaan Allah di atas seluruh makhluknya, di atas langitnya ada dalam setiap kitab yang Allah pernah turunkan. Ala kulli nabiyyin ursil dan hal ini juga telah ada ketetapannya pada setiap nabi yang pernah Allah kirim. Semua kitab dan semua nabi. Ya. Allahu Akbar. Eh, ini akidah yang sahih. Dialog dua orang ustaz, mereka terkekeh-kekeh ya, memperolok. Wahabi itu paling pendek akalnya. Tak menggunakan akal yang sehat. Mereka beriman Allah turun sepertiga terakhir ke langit dunia, sepertiga malam ke langit dunia. Dilecehkan ya, Wahabi. Padahal ini perkataan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini perkataan Allah Subhanahu wa taala. Kita menetapkan Allah itu seharus katanya akal kita pendek. Padahal yang menetapkan itu bukan Allah. Siapa? Bukan bukan kita siapa? Allah. Kita hanya menetapkan apa yang ditetapkan. Yang menetapkan Nabi. Kita hanya menetapkan apa yang ditetapkan Nabi. Kalau andai kata Allah turun sepertiga malam terakhir ke dunia kata dia. Ya, sementara langit sementara yang namanya malam berbeda-beda. Malam di sini di, di sana di Amerika sana siang misalnya. Berarti Allah tak naik-naik. Kalau diturun siapa di atas? Dikiranya Allah sama seperti manusia. Ketawa-ketawa dia. Menaceh, katanya kamu habi. Akalnya pendek-pendek, akalnya panjang-panjang. Subhanallah. Kata mereka tak rasional akidah wahabi. Subhanallah. Ini akidah Nabi nih. Belum lagi, lagi lahir Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini telah ada dalam Quran, telah ada dalam sunnah. Dalam perkataan para rasul, dalam perkataan sahabat, tabi'in, tabi'ut, tabi'in. Berarti pendek semua akal orang. Begitu berarti dia menetak yakni mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu pun demikian keadaannya. Subhanallah. Berarti nabi itu habih. Para sahabat wahabi. Tabi'in wahabi imam yang empat wahabi subhanallah ya mungkin banyak pengikutnya mungkin ribuan orang puluhan ribu mungkin pengikutnya mengikuti acaranya perkataannya tapi agama tak timbang dengan banyaknya mengikut berapa followermu cuma 17 orang. Eh, masa 17 orang? Bagaimana engkau dibenarkan? Kebenaran bukan dengan banyaknya sedikit atau sedikitnya follower. Subhanallah. kebenaran di, di, ditimbang dengan wahyu bukan dengan follower bukan dengan ketenaran ya siapa ustaz ustaz fulan coba klik di YouTube aku klik dulu di Google ih eh, ustazmu ini tak kenal tengok ustazku tengok klik ustaz fulan ah lihat nomor satu ah dua nomor tiga ini baru ustaz bukan itu timbangannya Timbangannya dalil. Kalau ngomong pakai akal, akal-akalan. Agama bukan akal-akalan. Agama perlu dalil. Nah, mari kita mulai. Nah. قول آدم, قول آدم أبي البشر عليه السلام ذكر إكرمة, إكرمة ووحب عن ابن عباس قال أهبط الله آدم إلى الأرض وقال له سأبيئك بيتا أخصه بكرامتي وأدخر سأبوئك سأبوئك سأبوئك بيتا أخصه, بك... أخصه بكرامتي وأدخره لنفسي ولست وأدخره لنفسي وأدخره لنفسي ولست وأدخره وأدخره آه. وأدخره وأدخره لنفسي ولست أسكنه ولست ولست ولست أسكنه وليس ينبغي له أن يسعني ولا يحملني ولكن على كرسي الكبرياء والجبروت وهو الذي يستقل بعزتي وهو الذي وضعت عليه عظمتي وضعت عليه وضعت عليه عظمتي وجلالي وهناك استقر قراري وهو بعد ضعيف anni law la quwwati wa huwa ba'd na'am wa qala lahu berkata eh, kita terjemahkan perkataan Adam alaihissalam bapaknya manusia Ikrimah dan Wahab menyebutkan dari Ibnu Abbas dia berkata ahbatallahu Adam al-ard Allah menurunkan Adam ke bumi wa qala lahu maka berkatalah Allah kepada Adam saubawi ukabaitan akhussuhu bikaramatihi aku akan tempatkan engkau pada suatu rumah yang akan kukhususkan untukmu kemuliaanku wa adakhiruhu li nafsi ya dan aku akan menyimpan kemuliaan tersebut untuk diriku walastu askunuhu dan aku tak akan mungkin tinggal di bumi tersebut walaysa yanbaghi lahu an yas'ani la yahmulni karena bumi itu tak akan mungkin muat ya tak akan dapat muat ya dengannya diriku dan dia takkan mungkin mampu memikulku. Walakin ala kursiyi, tapi aku di atas kursiku. Al-kibriya wal jabarut, di atasnya ada keperkasaan, ya. Ada kesombongan, Wah huwa yastaqillu bi izzati. Ya. Tentang aras dia berkata tentang kursi, di atas kursi ada aras. Ya. Wa huwa yastaqillu bi izzati ya dan waras tersebutlah atau kursi tersebutlah yang akan bersemayam padanya biizzati dengan keperkasaanku wa huwa alladhi wada'tu alaihi 'azamati wa jalali padanya lah ku tempatkan keagunganku ya dan kebesaranku wa hunaka istaqarra qarari dan di sanalah akan ada ketapan-ketapanku wa huwa ba'du dha'ifin anni laula quwwati bahkan dia pun begitu lemah Ya, kalau bukan karena kekuatan dariku dia lemah. Ini perkataan Allah Jalla wa'ala kepada Adam yang menunjukkan Adam di bumi dan Allah tak bu, tidak layak menempati bumi, tak mampu memikul bumi, tapi Allah Maha tinggi di atas kursinya. Di sanalah kerajaan Allah Subhanahu wa taala, keperkasaannya, keagungannya. Nah, ini perkataan siapa? Allah Jalla wa'ala kepada Adam alaihissalam. Berapa sih waktu? dua menit lagi. Ya. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan perkataan Nabi Daud dan seterusnya. Subhanakallah bihamdika, Shalawatulailah antas la